956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Sahabat Bintang, dan saatnya kita mendengarkan drama radio serial Sabda Pandita Ratu Untuk seri yang ke-415 dan 416 di episode yang ke-14 Dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Arlan Hartono yang bertugas mengucapkan Selamat mengikuti jalannya cerita Sinar cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang camping seperti pengemis sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini. Karena memang seperti inilah aku. Aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku kumbakarnya. Akulah kumbakan. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela, karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivoneros, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Raja Kalacakra. Dalam seri ke-415 ini, dengan para pemain, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Henny sebagai Endang Rerangin, Ashari sebagai Kiai Pradipo, Francisca sebagai Nyai Pradipo, Herman sebagai Kilosari, Ismedio sebagai Suro Agul-Agul, Rifki sebagai Banyak Taripan dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Pemirsa, saat ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan belu. Wah! Seperti yang Mbak lihat sendiri, dengan dosis 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam. Padi saya bebas penggerek, tumbuh sehat, daunnya hijau, bulirnya mantap. Memang hebat. Itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino, petani pengguna Prevator. Ah, itu baru petani maju. Ah. Prevator, hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Sembilan, lima, enam. dipanggil itu dengan segera datang mendekat, sementara orang tua yang tak dikenal itu tersenyum tenang. Ada apa, Juragan? Usir orang itu. Usir pengemis itu. <laughs> Ia ikut campur dengan urusanku. Aku tidak senang. Usir dia. Hah? Pegang tangannya, gelandang, dan bawa keluar. Oh, baik, Tuan. Ayo pergi. Oh. Keluar kau. Ayo. Eh. Oh, oh iya. Ayo. Kau yang harus keluar. Hop. Kurang ajar. Iya. Kurang ajar. Nah, keluarlah kau. Jangan ikut berbicara dengan orang-orang penting di sini. Kalau kau merasa dirimu tidak penting. Bagaimana? Aduh, aduh, lepaskan tanganku. Bagaimana kalau aku patahkan saja? Ah, ah, ah, aku bunuh kau, keparat. Ya, kalau begitu, sebelum aku kau bunuh, tangan ini akan akan aku patahkan lebih dahulu. Jangan, jangan, oh, oh, oh, jangan. Ah. Ayo, ayo pergi sana. Bagaimana Kilosari Gendut? Ha? Ah? Apa kau masih berkeinginan untuk kawin lagi? Kalau kau mau kawin lagi, akan ku carikan seekor kuda perempuan untukmu. Masih perawan lagi. <laughs> eh, eh, eh, tetapi kalau kau masih memaksa Kiai Pradipa untuk membayar hutang yang tidak masuk akal itu, atau memaksa mengawini anaknya, akan aku bunuh eh, kau. Eh, eh, jangan mendekat. Mengapa? Jangan mendekat. Mengapa kau tidak segera pergi saja? Pradipo harus membayar hutangnya lebih dulu. Wow. Oh, Aku bunuh kau kalau tidak segera pergi dari sini. Ayo pergi. Baik, baik, baik. bagaimana Kiai Pratipo? Kau sekarang tentu tidak akan keberatan memberiku makan, bukan? Aku telah membantumu mengusir orang itu. Hah, bagaimana? Nolong apa? Kau malah menyisakan aku. Hah? Kau malah membuatku repot. Kilosari itu pasti akan menjadi sangat marah dan mungkin melakukan hal yang tidak terduga. Kau pengemis edan, mengapa kau ikut campur urusanku? Ha? Aku pukul kepalamu keparat. Ayah, jangan ayah. Pradipo telah mengangkat tangannya, siap menggampar pengemis yang lancang itu. Namun suara endang rerangin telah mencegahnya. Gadis yang cantik cerita itu berlari-lari mendekati Sakya Murti. Dan dengan tegar dia berdiri di antara Sakya Murti dan ayahnya. Jangan ayah, jangan pukul orang itu. Jangan, Ayah. Jangan pukul orang itu. Apa Jangan. Apa maksudmu, Rarangin? Orang Apa? itu... Orang itu telah berusaha menolongku, Ayah. Orang itu justru menjerumuskan kita, Rarangin. Ia lancang. Ia membuat Kilosari sangat marah. Kau bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Kilosari yang marah itu kepada aku? Hah? Apa? Kau bisa membayangkan, Rangin? Hah? Ayah, ayah hanya melihat dari sudut pandang ayah sendiri. Ayah melihat dari kepentingan ayah sendiri. Sekarang, bagaimana keadaanku ini? Bagaimana ayah? Apakah bukan karena kesalahan yang ayah perbuat? Aku yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korbannya. Langit. Itu kenyataan ayah. Mau tidak mau, aku merasa seolah-olah ayah telah menjualku pada lelaki itu laki yang buruk rupa, gendut, dan serakah. Kepada orang yang macam itulah ayah tega menjualku. Iya. Ayah, ayah akan mencoba ingkar. Cukup. Justru orang lain, orang yang di mata ayah tidak ada harganya. Orang itulah yang mencoba menolongku. Diam kau, diam. Paman, Aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Tapi cukuplah apa yang paman lakukan. Aku akan memberimu makan, paman. Tapi setelah itu, aku persilakan paman pergi. Paman, aku tidak bermaksud mengusirmu. Tapi aku tidak ingin melihat orang lain berada dalam bahaya karena persoalanku. Kau akan menerima lelaki gendut serakah itu, Dok. Bukankah Bukankah anak dilahirkan adalah untuk berbakti kepada orang tuanya, Paman? Aku tidak akan selak dari kehendak orang tuaku. Meski disuruh menelan racun pun, ya. Kiai Pradipo tertunduk mendengar ucapan anak garisnya itu yang langsung menohok relung dadanya. Nyai Pradipo termangu tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ucapan Endang Rerangin itu ternyata mampu menyodok pula dada Sakyamurti, membuat mantan Tumenggung yang compang-camping itu teringat pada persoalannya sendiri, mempertanyakan apa yang telah diperbuatnya atas anak-anaknya. Wara Palupi yang kehilangan Naragupita yang mati di tangannya sendiri. Atas Kamaswara yang menggugat perlakuannya, yang membuang dirinya ketika masih bayi. Juga atas Pinaka Swasti Ratu, buah pemerkosaan yang telah diperbuatnya terhadap Luh Saraswati. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ish. Bau badannya juga gak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan tema kata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh Manggata. Mari, Paman. Mari, ikut aku ke dapur. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Silakan, Paman. Silakan Paman makan sekenyang-kenyangnya. Silakan. Pakai seekor kerbau yang telah dikeluh hidungnya dengan seutas tali, Sakyamurti tidak menolak ketika tanpa rasa risih, Endang Rerangin menuntun tangannya membawanya ke dapur. Bahkan Kiai Pradipo dan istrinya tidak berbicara apapun. Keduanya sibuk membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Siapa nama lengkapmu, Dek? Namaku Endang Terangin, Paman. Menurut pandangan mataku, kau memang gadis yang cantik. Pantas jika Kilosari tergila-gila kepadamu. Semua pemuda waras pasti akan tergila-gila kepadamu, Dek. Paman, Paman terlampau memuji. Aku berkata yang sebenarnya. Aku ini juga seorang ayah. Mempunyai anak gadis yang cantik sepertimu. Aku melihat banyak orang yang ingin mengambil anakku. Putri Paman memang cantik. Tetapi aku hanyalah gadis biasa, Paman. Silakan, Paman. Silakan Paman makan sekenyangnya. Dihabiskan saja. Sebenarnya Aku ini masih kenyang, dulu. Aku berbohong jika aku minta makan. Perutku masih kenyang. Tadi ada sepasang suami istri yang masih muda usianya yang berbaik hati memberi makan kepadaku. Jadi sampai sekarang aku masih kenyang. Lalu, uh, apa maksud Pak Man sebenarnya? Aku ingin membantumu melepaskanmu dari kemelut yang sedang kau hadapi. Paman akan membantuku. Uh -uh. Uh, paman bisa. Uh, paman, dengan cara bagaimana? Aku tahu kalau kau meragukan aku, Nduk. Tetapi berilah kesempatan kepadaku. Mengapa paman melakukannya? Ya, karena aku juga mempunyai seorang anak perempuan. Dan selama ini aku telah menyanyiakannya. Aku melihatmu memiliki masalah yang sulit kau pecahkan. Mungkin aku akan menemukan kebahagiaan kalau aku bisa menolongmu, Dok. Paman. Maaf, Paman. Bukannya aku tidak percaya yang akan Paman hadapi adalah Kilosari Orang yang tidak bisa diremehkan, Pak Man. Ia mempunyai hubungan yang luas dengan keprajuritan Kediri. Oh, kau meragukan aku? Ya, baiklah. Tidak apa-apa. Tetapi, dulu berilah kesempatan kepada Paman untuk menghadapi mereka. Jika perhitunganku tidak salah, Kilosari tentu akan kembali lagi kemari dengan membawa tukang-tukang pukulnya. Ah, bodoh sekali! Bodoh sekali! Mengapa kau bisa dikalahkan orang itu? Ha? Mengapa? Mengapa? Uh, uh, kau dikalahkan oleh seorang pengemis. Bagaimana itu bisa terjadi? Ha? Kau membiarkan aku hampir saja dipermalukan. Meskipun gila, eh, nampaknya mempunyai sedikit ilmu kanuragan. Ia berhasil membantingku, mencengkram tanganku karena saya tidak mengira sebelumnya juragan. Kalau saya mengetahuinya, tentu orang itu dengan mudah bisa kukalahkan. Allah, kubalamu. Uh, sungguh juragan, saya minta maaf. Minta maaf saya itu, juragan. Uh. Sudah, sudah, sudah. Uh, sudah, dikumpulkan para tukang pul itu, ha? Huh? Oh, uh, sudah, Tuan. Ada empat orang. Lima dengan saya sendiri. Oh, mereka Cundo Soroya, Cundo Pati, banyak Karipan dan Lengger. Ah, kita kembali ke rumah Kiai Pradipo. Ya. Indang Rangin harus menjadi istriku malam ini juga. Dan pengemis compang-camping yang kurang ajar itu harus mendapatkan pelajaran. Aku justru bermaksud membunuhnya, Juragan. Ah, terserah. Sekarang panggil orang-orang yang kau sebut itu kemari dan kemudian berangkat. Ah. Baik. Sundo Seroya, Sundo Pati, banyak karipan dan lengger. Ah, kalian berempat sudah tahu apa tugas kalian aku datangkan siang ini juga, <laughs> sudah tahu, Juragan. Suruh Agul-Agul sudah menceritakan apa yang terjadi. Menggelikan, Juragan. uh, <laughs> apanya yang menggelikan? Iya. Yeah menghadapi seorang pengemis saja. Suruh agul-agul tidak mampu. Untuk apa juragan memelihara orang macam dia? Uh, hmm? Jangan begitu. Aku dapat ditelikung karena aku meremehkan. Aku melihatnya sebagai pengemis. Aku tidak mengira ia mempunyai ilmu kanuragan yang dapat diandalkan. Ah, sudah, sudah, sudah. Jangan saling menyombongkan dan meninggikan diri. Jika kalian merasa mempunyai kanuragan, Ringkus pengemis kurang ajar itu. Ia ada di rumah Ki Pratipo. Nah, malam ini juga aku harus kelonan dengan anak Pratipo. Ia harus menjadi istriku. Hmm? itu akan membantu kita? Benar, Ayah. Ia akan membantu kita. Oh, seorang pengemis dengan pakaian campang-camping seperti itu. Makan saja harus menunggu belas kasihan dari orang lain. Orang macam apa itu? Hah? Orang macam itu akan membantu kita. Dan kau percaya, Rangin? Kalau huh? ia bermaksud membantu kita, lalu apa yang akan dilakukannya? Aku tidak tahu, Ibu. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mempercayai omongannya, Nduk. uh. Gusti Pangeran. Malah ruwet jadinya kalau orang itu mencoba ikut campur dengan urusan kita. Di mana dia sekarang, Dok? Di halaman samping, Ayah. Tiduran di dinggelik panjang. Ah, sudahlah, Dok. Kita mengalah saja. Kita masih mempunyai kesempatan untuk minta maaf kepada Kilosari. Dan kau, bersedialah kau menjadi istrinya. Oh, itu dia rupanya sudah datang. Calon mantu kita. Coba lihat Nyai, benar atau tidak? Uh, benar Kiai. Mari, kita jemput di halaman supaya tidak kedahuluan marah. Ayo, ah, ayo Nduk, kau juga harus ikut menjemput suamimu. Ternyata yang datang adalah dua buah dokar. Dokar yang pertama dinaiki oleh Kilosari dan Suro Agul-Agul. Kilosari, ah, maafkan kejadian tadi. Uh, sungguh, aku tidak tahu mengapa pengemis lancang itu mengganggu percakapan kita. <laughs> Eh, maafkan yang terjadi itu, Kilosari. Hmm. Uh, <laughs> Sekarang kami menerima kehadiran Kilosari dengan tangan terbuka. Anakku tidak menolak jika Kilosari berkenan mengambilnya untuk menjadi istri. Keempat belas. keempat belas. Ah, mana pengemis itu? Hah? Sudah pergi ya? Oh, eh, eh iya sudah pergi. Ia tidak akan mengganggu lagi. <laughs> oh, ah? Belum. Pohon, aku masih berada di sini. Aku belum pergi. Oh, itu dia. Itu dia orangnya. Cepat tangkap orang itu. Ayo, cepat tangkap dia. <laughs> Kau datang lagi dengan membawa tukang-tukang pukul Kinosari, ha? Kau pikir mereka akan mampu menghadapiku? Ha? Menang sombong. Ha? Nampaknya kau masih mampu berpikir waras. Tidak seperti yang aku bayangkan selama ini. Pengemis biasanya setengah waras atau malah gila sama sekali. Oh, oh, oh, orang yang tidak waras mengatakan orang lain tidak waras. Diamput. Ya Duh, weteng rasane tugel. Oh, alah. Empro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadeno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes no minuman utawa makanan diumbe saben dino, metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang awak dadi seger, gak pegel wis. pro, probiotik Empro, Manggata Probiotik, Nutrisi Kesehatan, baca aturan pakai. Banyak Karipan segera mengambil ancang-ancang. Dia tidak ingin mengalami apa yang pernah dialami oleh Suro Agul-Agul. Itulah sebabnya dia menyerang dengan bersungguh-sungguh. Sementara Kiai Pradipo dan Nyai Pradipo yang menyaksikan perkembangan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, merasa jantungnya seakan nyaris meledak. orang lontang lantung. Kalau kau menyadari keadaan yang sedang kau hadapi, cepat kau berjongkok dan merangkak ke jalan. Barangkali dengan demikian juraganku akan memaafkanmu. Jangan tertawa, cepat laksanakan perintahku. Eh, meski aku lontang lantung, pekerjaanku ngemis. Akan tetapi aku tetap makhluk manusia, sana. Aku belum berubah menjadi binatang yang berjalan merangkak-rangkak. Akan tetapi, kalau kau mau melakukan untukku, oh, silahkan. Tentu akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Iya, kurang ajar, rasakan ini. Begitu mudahnya kau kujatuhkan sana ah, Sangat mudah kalau aku bermaksud mematahkan kakimu seperti ini. Jangan, jangan, jangan, jangan. eh, bagaimana Kilosari gendut jelek serakah? Hmm? Mengapa kau membawa orang-orang yang tidak berkemampuan apapun, orang-orang yang tidak berguna, ha, untuk menghadapi aku? Oh. Orang ajar. Hei, hmm. Jundopati, hmm. Jundosroya, Lengger, hmm. tangkap orang itu cepat, ayo oh. cepat. Ayo, suragol bantu, ya, ya. bantu dia. Jangan sungkan-sungkan, hunus pedangmu, ayo. Hmm. Bagus, bagus. Aku lebih senang dengan cara itu. Dengan demikian, aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuh kalian semuanya satu persatu. Dan yang terakhir, aku akan mengikat kilosari di belakang dua ekor kuda yang akan menyeret-nyeret tubuhnya di jalanan Kediri. <laughs> ayo, majulah, ayo. Pantas kau berani menyombongkan diri ke sana. Hmm. Rupanya kau mempunyai sedikit kemampuan yang kau pergunakan untuk menyombongkan diri di hadapan kami ke sana. Keliru kalau kau melakukan itu ke sana. <laughs> Hei kawan-kawan, kita tidak perlu sungkan lagi. Jangan merasa iba terhadap pakaiannya. Ayo, majulah. Majulah kalian semua. Hmm, kalian semua telah mencabut senjata. Dan itu berarti jangan salahkan aku jika kalian akan terkapar mati di halaman rumah ini. Hmm. Kaulah yang akan mati pengemis. Alang nasibmu. Karena aku tidak pernah membeda-bedakan korbanku. <laughs> Eh, ya aku lihat kalian yang banyak berbicara akan tetapi belum berbuat apa-apa. Ya! kurang ajar. Oh, mari kita bunuh orang ini beramai-ramai. Kita serang dia dari segala arah. Serang dan jangan ragu-ragu. Ayo! Eh, tunggu, tunggu iblis. Aku ingin berbicara lebih dulu. <laughs> Aku ingin berbicara dengan juraganmu terlebih dahulu. <laughs> Itu juraganmu yang sekarang sedang ketakutan dan berlindung di balik dokar itu. Oh. Eh, Losari, Losari, Seharusnya kau membawa pasukan segelar sepapan untuk memenuhi maksudmu itu. Kau, kau tidak akan mampu melakukannya dengan mengandalkan cecurut-cecurut yang tidak berguna, tidak mampu berbuat apa-apa. <laughs> Hei, Losari, pandang aku baik-baik. Kau pasti mengenalku. Hah? Nah, kalau kau sudah ingat siapa aku, Pertimbangkan kembali niatmu untuk memeras Kiai Pradipo habis-habisan. Serta mengawini anaknya yang sama sekali tidak mencintaimu. Eh, dia itu malah ketakutan melihat wujudmu. Huh. Ayo Losari, pandang aku baik-baik. kau tentu masih mengenal wujudku. Mesti aku berpakaian compang camping seperti ini. Hmm. Hai, perhatikan aku. Bagaimana? Hah? Kau ingat siapa aku? Tuan, tuan, tuan adalah. Bagus. Rupanya kau sudah bisa mengingatku. Nah, Losari. Iya. Apakah kau masih bermaksud memaksakan keinginanmu itu? Hmm? Kalau kau masih memaksakan diri, kau sendiri tentu tahu kalau aku dapat membantai semua anak buahmu ini dengan sangat mudahnya. Semudah mengibaskan tangan. Dan kemudian kau Aku juga tidak akan segan-segan untuk mengubur tubuhmu yang membengkak itu. Bagaimana Losari? Tuan, tuan, tetapi... Tetapi apa lagi? Ah. Biasanya tuan, biasanya tuan mendukung apa saja yang aku lakukan. Itulah bagian dari lembaran hitam yang pernah aku lakukan. Dan sangat aku sesali hingga saat ini yang aku hadapi sekarang, aku yang sudah berubah, Kinosari. Aku yang merasa muak dengan perbuatan binatang semacam itu. Nah, kali ini kau kuampuni. Tetapi camkanlah, kalau kau masih tetap dengan niatmu memiliki indang rerangi, kau akan kubunuh. Ah, tidak ada tempat yang aman di dunia ini untukmu. Mengerti kau? Saya, eh, eh, saya mengerti Tuhan. Ah, saya mengerti. Dan kau harus mengganti kerugian yang diderita Kiai Pratipo. Ah? Karena dia tertekan perasaannya. Eh, kau buat tidak senang dan tidak tentram hatinya. Iya, semua itu harus kau ganti dengan dua kali lipat uang yang kau pinjamkan kepadanya. Hah? Uang sejumlah itu tentu tidak ada artinya bagimu. Ah, kembalilah dan segera laksanakan. Baik, baik Tuhan. Pergi. Uh, ya. Ayo, pergi kalian semua. Tukang-tukang pukul lembek. Ah. ayo. Yakinlah kalian bahwa kalian bisa mati di tempat ini kalau aku tidak memaafkanmu. Sudah cepat ya. pergi, ayo pergi, eh, pergi, eh, pergi, ayo, pergi. Ayo, ayo, ayo kita pergi semua. Iya. Ayo, ayo. Mas, aku pinjam power banknya dong. Pinjam, pinjam. Makanya dong beli Bestindo. Kalah, paling kualitas juga sama kayak yang lain. Eh, Bestindo itu beda loh. Kualitasnya bagus. Lihat punya Mas cas, baterai, power bank, dompet HP, semua bestindo. Jadi, boleh apa enggak nih dipinjem? Kalau sekarang sih boleh, tapi besok harus beli sendiri. Oh, pelit. Anda butuh aksesoris handphone, baterai, charger, power bank, dompet HP, handsfree dengan kualitas yang bagus hanya Bestindo. Dan kini sudah ada produk unggulan baterai hybrid Bestindo khusus untuk BlackBerry dan Samsung. Dapatkan produk Bestindo di Waystore, ruko depan pom bensin Petaunan Jajak atau di counter-counter seluruh Banyuwangi. Bestindo, kualitas terbaik di Indonesia. Family. tanpa perlu diulang lagi, Kilosari bergegas naik ke atas dokarnya yang dikusiri oleh Suro Agul-Agul. Keempat tukang pukul yang lain naik dokar yang kedua dengan dililit oleh tanda tanya. Dua dokar itu kemudian berderap meninggalkan halaman. Sementara Sakya Murti tersenyum, kemudian melangkah meninggalkan halaman itu pula. Tuan, tunggu Tuan. Eh, ada apa, Rangin? Terima kasih, Tuan. Tuhan telah menolong saya. Loh, loh, loh. Mengapa kau sekarang memanggilku Tuhan? Ha? Lihatlah, Du, Aku ini hanya seorang pengemis. Aku lebih senang kalau kau memanggilku sebagaimana yang sudah kau lakukan. Paman, Paman akan kemana? Aku akan mengikuti kemana kakiku akan melangkah, Du. Tinggallah di sini bersamaku, Paman. Aku akan menyiapkan makanan untukmu setiap hari. Oh, tidak usah. Terima kasih banyak, Nuk. Dan kau tidak usah merisaukan apapun yang akan kuhadapi. Paman, hmm? tolong. Jangan Paman buat aku merasa penasaran. Eh, siapakah Paman sebenarnya? Oh, itu tidak perlu. Tidak usah. Aku ini hanya seorang pengemis. Kalau begitu, uh, saya akan ikut Paman. Kemanapun paman pergi. Lah, lah, lah, lah. Ini apa maksudmu rerangin? Ha? Paman orang lain bagiku. Hmm. Tetapi paman telah memberikan sebuah pengayoman yang menenteramkan hati kepadaku. Pengayoman yang tidak kudapatkan dari orang tuaku yang lemah. Aku merasa paman adalah orang tuaku pula. Hmm. Aku ikut paman. Biar aku akan menjadi pengemis. Tidak apa-apa, paman. <laughs> cerdas, Kondu. Dengan cara itu, kau bermaksud memaksaku. Aku ingin mengetahuinya. Siapakah paman sebenarnya? Oh, <laughs> aku akan mengatakan siapakah aku, Kondu. Tetapi kau harus berjanji untuk membiarkan aku pergi. Baiklah, Paman. Sakya Murti ternyata tidak menyebut dirinya dengan jelas. Dia membisikkan namanya ke telinga Endang Rerangin. Perubahan wajah Endang Rerangin menunjukkan bahwa gadis itu benar-benar terkejut. Endang Rerangin tegak bagaikan patung batu dan bahkan tidak membalas lampaian tangan ketika Sakya Murti melampaikan tangan perpisahan kepadanya. Kiai Pradipo dan istrinya tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Sementara Rarangin tersadar ketika Sakya Murti sudah jauh dan bahkan kemudian hilang karena belok di perempatan jalan. Uh, siapa orang itu, Undo? Rangin, siapa sebenarnya pengemis yang telah menolong kita tadi? Rangin. Ah, uh, uh, ibu. Duh, siapa orang itu tadi? Uh, ha? Ayah. Yeah. Ibu, eh, pasti ayah dan ibu akan terkejut kalau kusebutkan siapa namanya. Ibu sudah menata hati. Sebutkanlah namanya. Siapa orang itu? Orang itu adalah Gusti Tumenggung Murtiwandawa. Ah? Orang itu Gusti Tumenggung Murti Wandawa. Iya, iya. A apa iya, dong? Iya, Ibu. Ah, maka, mengapa sekarang dia menjadi pengemis seperti itu? Iya, Dok. Jangan-jangan dia hanya mengaku-aku saja, Dok. Kilosari tentu masih mengenalnya. Ia tadi ketakutan, Ibu. katakan kepadaku, kepada kami semuanya, siapa orang itu tadi, Juragan? Benar, Juragan. Juragan jangan diam saja. Ah, Juragan tentu tidak akan mengalami suatu hal yang buruk hanya karena menyebut namanya saja. Katakan Juragan. Mengapa nampaknya Juragan ketakutan? Ah. Aku memang harus memenuhi perintahnya. Aku akan mati terbunuh kalau aku tidak melaksanakan perintahnya tadi. Apa yang dikatakannya benar. Kalau ia mengatakan demikian, berarti aku harus melaksanakannya. Tidak ada persembunyian yang mampu melindungiku dengan aman. Iya, akan tetapi siapa orang itu, Juragan? Uh, Tumenggung Murtiwan tukang pukul itu bengong terlongong-longong, mereka sangat terkejut dan nyaris tidak percaya. Orang yang berpakaian compang-camping seperti pengemis itu adalah orang yang dulu pernah berada di tempat yang paling dekat dengan Raja Kediri, Tumenggung Murtiwandawa. Wah, kalau begitu hampir saja. Hampir saja apa kawan? Hampir saja kita mati di tempat itu. Wah, tetapi juragan, Bukankah orang itu buronan Kediri? Bahkan Bagina telah memberikan iming-iming hadiah bagi siapa yang dapat menangkapnya. Suasana Hah? di ruang dalam kilosari menjadi hening. Suro Agul-Agul seperti merenungkan sesuatu. Sedangkan banyak karipan, Jundo Sroyo, Jundo Pati, dan Lengger saling berpandangan. Nama Tumenggung Murtiwan Dawa benar-benar sebuah nama yang menggetarkan nyaris saja mereka mati di tangan orang itu. Aduh, panen saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok. Iki piye? Walah, <laughs> makanya pakai privaton. Mau ada sundep dan belok seperti apapun, padi saya tetap tumbuh sehat, daunnya hijau, bulirnya penuh. Bapak lihat sendiri kan? Loh, saya sudah pakai privaton, no. Dosisnya bagaimana? Ya, sesuai petunjuknya. 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, toh. Lah iya, dosis rekomendasi privaton 500 ml per hektar per satu kali aplikasi. Jadi, kalau lahan Bapak hektar ya pakai 1000 ml ya. Walah, jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, tumbuh sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu baru petani maju. Hasil Hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per satu hektar per satu kali aplikasi loh. Benar juga Juragan. Bukankah orang itu adalah buronan Kediri? Agenda Kertajaya menjanjikan hadiah sangat besar bagi siapa yang dapat menangkapnya. Ya, bertanyalah ke dalam hatimu. Mampukah kalian semuanya menangkap Tumenggung Murti Wandawa? Hah? Wah, wah, wah, wah, bagaimana? Bisa diibaratkan kita adalah sebutir telur. Kita mengung itu seekor gajah. Jika kakinya menginjak kita, entah seperti apa wujud kita ini. Tentunya seperti telur itu tadi, pecah berantakan tidak keruan. Iya, akan tetapi, paling tidak, kita bisa melakukan sesuatu dengan melaporkan kemunculan orang itu kepada Kediri. Maksudku, kepada pihak yang berwajib di Kediri. Mungkin kepada Tumenggung Paksa, Atau, hah, siapa tahu malah Baginda sendiri. Akan tetapi, oh, apakah, apakah akan dipercaya? Mana mungkin Tumenggung Murti Wandawa menjadi pengemis? Ini yang sedang aku pikirkan dengan menggunakan encernya otakku. Tumenggung itu pasti sedang melakukan tindakan mata-mata. Apalagi Kediri sedang berada di ambang perang seperti ini. Bagaimana? Ya atau tidak? Nampaknya betul kata-katamu, Lenger. Tumanggung itu tentu sedang melakukan tindak mata-mata. Mungkin Tumanggung itu telah mengkhianati Kediri dan sekarang memihak kepada Kanter atau Tumapel. mengenai masalah pengkhianatan, Tumenggung itu memang sudah berkhianat. Kau lupa dengan geger yang dilakukan di halaman samping istana. Bahkan, Tumenggung Murti Wandawa telah membunuh banyak sekali senopati dan prajurit pada peristiwa itu. Jika demikian, kita berkewajiban melaporkan hal ini kepada Gusti Tumenggung Yuda Paksa. Ya, betul itu. Harus dilaporkan kepada Tumenggung Yuda Paksa. Eh, bagaimana juragan? Jika kalian melakukan hal itu, Nyawaku berada di dalam bahaya. Mengapa curagan? Temenggung Murtiwandawa ditangkap. Apalagi yang membahayakan juragan? Ya, kalau berhasil ditangkap. Nah, kalau tidak... Huh, aku mengenal betul siapa Tumenggung Murtiwandawa itu. Ia akan membuktikan ancamannya itu. Jika ia mengetahui aku telah melaporkan ke Kediri. Aku pasti tidak akan selamat. Aku tidak yakin prajurit Kediri berhasil menangkapnya atau membunuhnya. Itu masalahnya. Jadi bagaimana juragan? Ah, aku lupakan gadis itu. Kalau aku membutuhkan perempuan, aku bisa mendapatkan yang lain. Dan aku penuhi pula pembayaran kepada Kiai Pradipo. Jumlahnya tidak seberapa dibanding dengan semua kekayaan yang aku miliki. Ya, menyakitkan memang. Akan tetapi keselamatan nyawaku jauh lebih penting artinya. Tapi bagaimana dengan kami, Juragan? Kilosari merasa kesal dengan tanggapan tuannya. Walaupun hatinya tidak sependapat, namun cukup ditahannya dalam hati. Nah, apa yang akan mereka lakukan kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikianlah Anda ikuti kelanjutan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu untuk seri yang ke-415 dan 416 di episode yang ke-14 ini dengan judul Raja Kalacaka. Anda bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya besok ya di jam yang sama hanya di 956 Radio Bintang Tenggara. Terima kasih atas kebersamaannya Sobat Bintang. Saatnya saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.